بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Ikhwan Fiddin Rahimani wa Rahimakumullah Jami'a ya. Pada pertemuan yang telah lalu ya, Kita telah membacakan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum Wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina ya. Pada hari ini Telah aku sempurnakan Bagi kalian agama kalian Ya yeah. wa atmamtu alaikum ni'mati ya. dan telah aku sempurnakan bagi kalian nikmatku waraditul islamina dan aku ridho ya bahasanya agama Islam ini ya sebagai agama sini bahwasanya dalil bahwasanya agama lain baik itu agama ya dibawa oleh nabi para nabi terdahulu ya, maupun agama-agama yang diada-adakan oleh manusia maka semua agama itu adalah agama yang batil ya. tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahkan <clears throat> Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan ya, inna dina indallahil islam ya. bahwasanya agama yang ada di sisi Allah ya, hanyalah agama Islam ya. maka seluruh agama ya, yang datang setelah agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya baik itu agama Nasara ya, agama Kristen ya adapun Yahudi ada adapun seluruhnya dari agama-agama setelah datangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka itu agama yang batil ya semua itu agama yang batil la Allah subhanahu wa ta'ala Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan meridainya Dan bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan lagi ya, Wa ma ghayra al islami dinan Falai yuqbala min Wa fil akhirati minal khasirin Dan barang siapa Yang dia mencari selain Islam ya, Sebagai agama Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerimanya. Lihat ini, wa huwa fil akhirati minal khasirin dan dia di akhirat kelak menjadi orang-orang yang merugi. Ya. Kalau menjadi orang yang merugi berarti apa? Berarti masuk apa? Masuk surga atau masuk neraka? Masuk neraka. Ya. Oleh karena di sini kita ambil faedah ya. Seluruh agama selain agama Islam ya tempatnya adalah di neraka ya, sini ya kita ambil faedah ya bahwasanya sesatnya sekelompok golongan yang mereka menamakan diri mereka Islam ya. mengatakan diri mereka Islam menyebut bahwasanya diri mereka Islam Ya. Islam yang liberal kata mereka. Ia mengatakan bahwasanya semua agama itu baik. Ya. Semua agama itu menuju Allah Subhanahu wa taala. Semua agama itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mesti hanya Islam. Nah, Kaisar tidak boleh mengaku-ngaku bahwasanya dia agama yang paling benar. Ya. Di sini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala yang mereka mengaku bahwasanya agama ini semua agama ini yang ada di dunia ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalilnya. Dari mana mereka belajar agama? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa may yabtaghi ghairal islami dinan falayuqbala min dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam maka tidak akan diterima ya oleh Allah Subhanahu wa taala wa huwa fil akhirati minul khasirin ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa penegasan dan mereka itu dan dia itu orang-orang yang mencari agama selain Islam akan menjadi orang-orang yang merugi. Ya. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menerima ya. Mesti Allah Subhanahu menyebutkan wa may yabtaghi dinan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerimanya. Barang siapa yang mencari agama Islam, maka Allah akan menerimanya juga. Tidak ada ya. Dari Islam mana seperti itu? kitab Al-Quran mana yang mengatakan bahwa agama Islam dan agama yang lain itu sama. Ya, maka di sini ya. Oleh karenanya orang-orang yang mengaku cendikiawan cendikiawan Islam yang mengatakan bahwasanya agama Yahudi kah dan Nasara kah? Ya. Dan agama Islam kah? Seluruhnya agama yang benar dan seluruhnya akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala maka ucapan inilah ucapan seorang yang pendusta ya seorang yang mengada-ngadakan orang yang membuat kebohongan dalam agama ya ingin mentalbis ya memberikan kesamaran dalam agama memberikan syubhat-syubhat dalam agama sehingga orang-orang yang baru mengenal Islam ya orang-orang yang belum paham Islam dengan sebenarnya akan terbawa oleh ucapan ini. Ya. Dan sudah kita temukan dan sudah kita bahas ya. Pada pertemuan yang lalu juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ayuhan nasu in kuntum fi syakkim min dini fala a'budu alladziina ta'buduna min dunillah walakin a'budu Allah alladzii yatawaffakum." Ya. Wahai manusia, ya jikalau kalian ya, ya wahai manusia ya umum ya kafir atau muslim jikalau kalian ya dalam keraguan terhadap agamaku ini maka sekali-kali aku tidak akan menyembah ya, alladzina ta'buduna min dunillah ya, yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak akan menyembah sesembahan yang disembah selain Allah Azza wa Jalla. Walakin a'budullaha alladhi yatawaffakum. Akan tetapi aku ya akan menyembah Allah ya yang dialah Allah yang mematikan kalian ya. Nah di sini bahwasanya kita ambil faedah ya bahwasanya yang dijadikan khitab di sini al khitab ya kaum musyrikin ayuhan nas ini ya umum tapi yang ini kan diajak bicara di sini adalah orang yang musyrikin katakan ya wahai rasul ya ayuhan nas wahai seluruh manusia ya terutama kaum musyrikin jika kalian ragu kepada agamaku maka aku tidak akan menyembah ya yang kalian sembah selain Allah Azza wa Jalla ya fahada huwa dinur rasul ibadatullah maka inilah agamanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beribadah kepada Allah wa tarku ibadati ma dan meninggalkan peribadahan kepada selainnya ya ya dan juga ya, bantahan kepada orang-orang yang menyeru kepada selain Allah ya Allah Subhanahu wa taala ya sini menyebutkan ya innal ladzina tad'una min dunillah ibadun amsalukum fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqun in kuntum sadiqin ya yang mana akal-akal sehat pun menjadi heran ya dan sungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala orang-orang ya yang kalian menyembahnya dari selain Allah padahal yang disembah tadi adalah mereka itu hamba-hamba Allah seperti kalian fad'uhum maka mintalah kepadanya Ya, mintalah kepada mereka tadi. Falyastajibu lakum. Ya, maka dia ya atau mereka tadi akan memberikan akan menjawab kalian jika memang kalian orang-orang yang benar. Ya, maksudnya di sini apa? Tidak akan mungkin ya hamba ya hamba Allah Azza wa Jalla mampu melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan. Ya. Tidak akan mungkin, ya. Maka di sini in kuntum sodikin jika memang kalian apa? Orang yang benar. Ya. Tapi apa? Pada kenyataannya mereka apa? Mereka menyembah atau menyeru patung-patung yang tidak bisa mendengar. Ya. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum ya sekarang subhanallah ya Al-Quran ini betul-betul indah ya bahwasanya kita ini diajak untuk berpikir ya diajak untuk ya merenungi intaduhum jika kalian menyuruh mereka ber, meminta kepada mereka la yasma'u du'akum mereka itu tidak akan mendengar doa-doa kalian ya lihat di sini patung, bebatuan, kuburan dan seterusnya tidak akan mendengar doa-doa kalian walau sami'u mastajabu lakum. Ya. Anggap kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau juga, juga mereka mendengar mastajabu lakum. Mereka tidak akan mungkin mengabulkan doa-doa kalian. Dan nanti dari kelak wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum dan pada hari kiamat kelak ya sesembahan-sesembahan tadi yang kalian menyembahnya tadi mereka akan mengingkari kesyirikan kalian ini ya nah di sini ya kita ambil faedah ya bahwasanya segala sesuatu ya yang selain Allah azza wa jalla ya pasti akan seperti ini ya. anggap ya mereka itu adalah patung-patung dan batuan Ya. Jangankan ya, mereka mau mengabulkan mendengar saya tidak bisa. Ya. Mendengar saya tidak bisa. Ya. Atau ya. Yang disembah ini adalah para nabi, para malaikat, para orang saleh. Ya, mereka mampu mendengar kalian. Ya. Tapi tidak akan mungkin mengabulkan apa yang kalian minta. Ya, kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang mampu ya, pada perkara-perkara tertentu ya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mampu mengabulkannya. Dan juga mereka ya para nabi, para para malaikat ya, orang soleh dan seterusnya ya, dan sembahan-sembahan mereka sebut pasti mereka akan mengingkari kesyirikan-kesyirikan mereka di hari kiamat kelak. Ya. Di sini kita ambil faedah bahwasanya yang nama Islam idan ya jadi yang nama Islam Allah jabi rasul wa yu'badallah wa tutraku wa tutraka ibadat ma siwa ya yaitu adalah agama yang dibawakan oleh Rasul Islam itu yang dia hanya menyembah kepada Allah dan meninggalkan peribadahan kepada selain Allah itu Islam. Ya. Terus, ya. Ada pertemuan yang terlalu juga. Ya. Kita telah menjelaskan ya, bahwasanya dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqu amanu taqullah wa aminu bi rasuli yu'tikum kiflaini min rahmatihi ويجعل لكم تمشون به ويغفر لكم والله غفور rahim Wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah ya. Bertakwa sudah kita ketahui ya. Melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya wa aminu bi rasulihi dan berimanlah ya kepada rasulnya siapa ini rasulnya sini maksudnya Hah? Maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Di sini disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala saya yang disuruh sini ya ayyuhalladzina amanu ya wahai orang yang beriman inilah Allah Subhanahu wa taala ya menyeru atau mengajak berbicara kepada ahlil kitab dari kalangan Yahudi dan Nasara ya. Ya ajakan bicara sini ya perintah di sini adalah bertakwa sini bertakwa kepada Allah ya kepada Yahudi dan Nasara yu'tikum kiflaini ya jika kalian bertakwa kepada Allah ya dan kalian beriman kepada rasul yang baru datang ini siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yu'tikum kiflaini min rahmatihi maka Allah subhanahu wa taala ya akan memberikan kalian ya ya ganjaran al-iman bir rasul sabiqin ya ya kiflain ini ya dua ganjaran ya dari rahmatnya ya ini yang pertama ganjaran ya dari keimanan kalian kepada rasul-rasul yang sebelumnya Ya, kalau Nasara beriman kepada siapa? Bani Nabi Nabi Isa, ya. Kalau Yahudi beriman kepada siapa? Nabi Musa, ya. Ini ganjaran yang pertama, ya. Mereka akan diganjar dua tadi. Ganjaran yang pertama, ya, ganjaran atas iman mereka kepada rasul para rasul yang telah lalu. Ganjaran yang kedua adalah ganjaran keimanan mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fal mu'min min ahlil kitab yu'ta ajrahu marratain, ajrul iman bil kitab sabiq wa ajrul iman bil kitab al mutaakhir wa hadha fadlun adzim. Ya. Maka orang yang beriman dari kalangan ahlul kitab mereka akan diberikan ganjaran dua kali, ya. Ganjaran beriman kepada kitab-kitab yang sebelumnya, yakni kitab Taurat atau Injil dan sebelumnya Zabur dan sebelumnya wa ajrul iman bil kitabil mutaakhir dan ganjaran beriman kepada kitab yang datangnya belakangan itu apa? Al-Qur'an wa hadza fadlun azim dan inilah ya keutamaan yang mulia bagi mereka yang mau beriman. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru." Ya, mereka itulah ya yang golongan mereka itulah yang diberikan ya ganjaran kepada mereka ya sebanyak dua ganjaran atas apa yang mereka telah bersabar di atasnya tadi. Ya, wa jalakum nuran ya tamshuna bihi ya bahwasanya setelah itu ya setelah Allah mengganjarnya ganjaran dua kali Allah juga memberikan baginya cahaya ya basirah ya cahaya penerangan tamshu bihi ya yang mereka berjalan di atasnya ai tumaizuna bihi bainal haqqi wal batil wal huda wad dalal lianna hadzal din nurun fal qur'anu nurun was sunnatu nurun ya yang mana cahaya tadi akan membedakan ya dengannya antara yang hak dan yang batil petunjuk dengan kesesatan dikarenakan agama ini adalah cahaya maka Al-Quran itu cahaya dan sunnah itu pun cahaya nah, dari sini kita ambil faedah ya agama ini berasal dari apa sumbernya Al-Quran dan As-Sunnah ya ya yannasu qad ja'akum burhanum min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina ya wahai manusia ya sungguh telah datang kepada kalian ya bukti-bukti ya dari Rabb kalian wa anzalna ilaikum nuran mubina ya dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada kalian cahaya ya yang jelasnya. Falladhi yamshi ala huda al-Qur'an yamshi ala nur. Walladhi yamshi ala ghairi huda ghairi hadi al-Qur'an yamshi fi dhulmatin wa dhalal wal iyadu billah. Ya. Wa in zuyina wa zukhrifa. Ya. له ما هو عليه فهو باطل وضلال والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم sababul lihadzan nur al-haqiqi alladhi yusiru alaihi insan maka orang yang dia berjalan di atas petunjuk Al-Qur'an ala hadil Qur'an di Al-Qur'an maka dia akan berjalan di atas cahaya dan orang yang berjalan ya, di atas selain cahaya Al-Qur'an petunjuk Al-Qur'an maka dia akan berjalan di dalam kegelapan dan kesesatan wal billah ya wain zuyina wa zukhrifa lahu ma huwa alaihi walaupun ya dibuat-buat indah ya dibuat-buat menarik ya baginya apa yang ada di atasnya tadi maka tetaplah itu tetap batil dan dolal dan sesat ya. memang ya agama ya selain agama Islam seakan-akan dibuat buat indah ya lihat kaum Nasoro ya terlihat ya pakaian mereka bersih-bersih ya gaya hidup mereka mewah-mewah ya, Yahudi apalagi ya hidup mereka ya berkecukupan bahkan mereka menguasai dunia ya sebutkan bahwasanya mereka menguasai dunia ya mengatur ya media massa mengatur ya dunia kan tapi walaupun ya segala keindahan tadi, ya, walaupun segala kemewahan tadi, ya, tetaplah mereka berada bah, di atas jalan kebatilan dan kesesatan. Ya. Dan di sini ya kita ambil faedah ya bahwasanya ya tidaklah yang menjadikan kebenaran tadi ya hidupnya berada dalam kebaikan hidupnya berada dalam kemewahan, hidupnya berada ya di atas ya. Bukan itu. Ya. Tapi yang menjadikan intisari dari kebaikan adalah dia berjalan di atas petunjuk Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya. Bahkan sudah kita lihat ya betapa hebatnya kaum Samud ya betapa hebatnya kaum Ad dan seterusnya ya bahkan disebutkan kuat-kuat mereka dibandingkan kita ini jauh kuatnya bahkan mereka itu ya gunung mampu dibikin rumah ya sekarang gunung ya mampu dibikin terowongan saja ya malah gunung dihancurkan dulu dibikin rumah ya subhanallah saking kuatnya mereka juga Firaun ya sudah terkenal ya dengan ya kemewahannya ya dia pun membangun katanya itu menara tertinggi ya yang mana dengan menara tertinggi tadi di zamannya tadi ingin melihat Robnya Musa ya kemudian ya Korun kita sudah mengetahui ya diceritakan ya, saking banyaknya hartanya tadi ya saking banyaknya harta dia tadi maka ya kunci-kunci gudang ya perbandaran hartanya tadi ya ini tidak mampu dipukul oleh orang-orang yang kuat ya akan disebutkan ya digantungkan di hewan-hewan dan seterusnya ya bahkan orang kuat saja tidak mampu ya jadi di sini ya saking kuatnya tadi saking banyak tadi dipikul oleh orang-orang kuat ya dan juga yang lain-lainnya ya dan bahkan ya disebutkan ya bahwasanya ya kunci-kuncinya tadi saking banyaknya tadi ya kalau mereka lewat itu ya maka ya kalau kita lihat kalau zaman sekarang sebut apa parade ya mereka lewat ya apa namanya itu berparade ya jadi orang-orang pun melihatnya ya ya kagum ya subhanallah gitu ya Sungguh beruntung korun ini. Bahkan di zaman kita, ya sekarang ini, kalau kita menemukan harta, maka disebut apa? Hartanya korun. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan semua hartanya, ya. Bangunannya dan juga dia beserta isinya, ya. Allah tenggelamkan ke dalam bumi ini. Ya, tidak ada jaminan, ya. Orang hidup mewah, orang hidup baik di dunia bahwasanya itulah orang yang diberi Allah orang yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala petunjuk tapi ya orang yang diberikan petunjuk adalah orang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan petunjuk kepadanya melalui Al-Quran dan Sunnah dan juga disebutkan dalam hadis sahih ya dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda permisalan kalian dan permisalahan ahlul kitabain ya dan misalan dua ya ahlul kitab ya dua golongan dari ahlul kitab sebagaimana ya seseorang ya seorang pengusaha ya yang dia ya memperkerjakan ya para buruhnya ya para buruhnya ya para pekerjanya faqala maka orang tadi pengusaha dia berkata barang siapa yang dia mau bekerja untukku ya dari pagi hari sampai tengah hari tengah hari jam berapa kira-kira nah 12 atau waktu zuhur tuh ya tengah hari maka dia akan mendapatkan satu kirat ya satu kirat tahu kan berapa pahalanya satu gunung hud, ya fa'amilatil yahud maka yahudilah ya, kaum yahudilah yang mengambil pekerjaan ini Summa kemudian dikatakan Barang siapa yang mau ya beramal untuk bekerja untukku dari pertengahan siang sampai saat asar, maka dalam mendapat juga satu kirat, maka beramallah Nasara dengan ini. Ya. Semakala kemudian berkata lagi pengusaha tadi, ya. barang siapa yang mau bekerja untukku dari saat asar sampai terbenam matahari, lihat ya. Saat asar jam berapa? Jam 4. Terbenam matahari jam berapa? Jam sangat tujuh berapa jam kira-kira? Dua jam setengah ya. Paling sedikit ya. Paling sedikit ini ya. Paling sedikit bahwasanya ya dia ya akan mendapatkan dua gunung Uhud dua kirat. Lihat, fa antum hum maka kalianlah mereka itu kalianlah yang mengambil pekerjaan itu faqadibal yahudu wan nasara ya ya maka Yahudi dan Nasara pun marah ya faqalu kemudian mereka berkata malana aktsaru amalan wa qallu ajran ya kenapa kami ya apa salah kami ya aktsaru amalan wa qallu ajran ya bahwasanya kami ini ya orang yang banyak amalannya tapi sedikit pahalanya sedikit upahnya qala maka pengusaha tadi berkata hal naqastukum min haqqikum syai'a ya apakah ya aku ya mengurangi dari hak-hak kalian sedikit pun qalu mereka berkata tidak ya qala fadzalika fadli utihi man asya ya maka Pengusaha tadi pun berkata, laki-laki itu berkata, maka ini adalah keutamanku yang aku memberikannya kepada siapa saja. Ya, ini permisalan kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Seperti seorang pengusaha yang mempekerjakan apa? Tiga buruhnya. Ya, dipahami ini ya. Dan kita akan bacaan yang terakhir ini hadisnya. Penjelasannya mungkin kita akan bacakan pada pertemuan yang berikutnya. Wa fi aidan an Nabi Hurairah radhiyallahu an. Dan padanya ya bahwasanya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an ya qala qala Rasulullah ya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inilah keutamaan Islam adallallahu anil jum'ah man kana qablana Allah Subhanahu wa taala ya melupakan ya atau memalingkan atau menghilangkan dari hari Jumat orang-orang yang sebelum kita Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fakana Yahudi yaumus Maka Yahudi pun mengambil yaumus ya. Yang musabat ini kata orang Yahudi, kenapa mereka ambil itu? Karena Allah Subhanahu wa taala beristirahat hari itu. Ya, hari terakhir. Ya, Sabtu itu hari terakhir. Ya. Kalau kita hari terakhir apa? Minggu salah. Ahad itu hari pertama. Ya. Jadi 1 sampai 7, 7 hari Allah Subhanahu wa taala bekerja dan pada hari ketujuh Allah Subhanahu wa taala beristirahat, maka kita ambil itu. Maka berdustalah Yahudi. Pendusta emang Yahudi ini. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah merasa lelah, tidak akan beristirahat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ya. <clears throat> Walin Nasara yaumul Ahad dan bagi Nasara ya, mereka memilih hari Ahad Ya, kenapa? karena mereka mereka karena itu awalnya hari. Ya, padahal hari yang paling utama ya, hari apa? Di antara tujuh hari hari hari Jumat. Faja Allahu bina fahadana liyaumil Jum'ah. Maka Allah Subhanahu wa taala ya, datang untuk kita dan Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan kepada kita ya dengan hari Jumat. Wa kadzalika hum tabaun lana yaumal qiyamah ya dan juga yang demikian bahwasanya mereka itu ya adalah yang tabaun lana yaumal qiyamah ya mereka ya semua agama semua ya golongan Yahudi dan Nasara tadi ingat ini Yahudi dan Nasara yang di zaman Nabi Musa tabaun lana mereka adalah yang mengikuti kita ya di hari kiamat kita pemimpinnya ya Nahnul akhiruna min ahli dunya. Kita ini orang yang terakhir dari dunia. Wal awaluna yaumal qiyamah. Ya, kita ini orang yang terakhir di hidup di dunia. Akan tetapi kita lah yang pertama nantinya di hari kiamat. Ya. Inilah keutamaan apa? Islam. Ya, dibandingkan agama-agama yang sebelumnya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik.